Dan kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan dalam Kitabul Haji. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وعنه قال dan darinya yang dimaksud darinya di sini yaitu dari Abdullah bin Abbas yakni sama seperti riwayat sebelumnya yang juga diriwayatkan oleh sahabat عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بليو mengatakan كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم adalah الفضل ابن عباس radhiyallahu taala anhuma. Beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khaz'amah. Maka datang seorang wanita yang berasal dari Khaz'am. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه maka الفضل melihat ke wanita tersebut dan wanita tersebut melihat kepada الفضل وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر maka Nabi صلى الله عليه وآله وسلم menjadikan wajah Al-Fadl Ibn Abbas untuk beliau palingkan ke arah yang lain. Ya, ini agar tidak melihat wanita tersebut. Faqalat lalu wanita ini pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran." Sesungguhnya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji ketika kewajiban itu datang dalam keadaan ayahku telah menjadi orang tua yang renta telah menjadi seorang syekh yang berusia lanjut la yathbutu 'ala rahilah yang tidak bisa tegak di atas kendaraan afa ahju anhu apakah diperbolehkan aku menghajikan untuknya qala na'am kata Nabi alaihi salatu wasallam iya fadzalika fi hajjatil wada' Dan kejadian ini terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada'. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan adalah hadis yang sahih yang Bukhari dan Muslim sepakat dalam meriwayatkan hadis ini. Dalam kedua kitab sahihnya. Dan Al-Hafidh bin Hajar mengatakan lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Namun lafaz yang sama juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz yang sama. Sehingga pada ikatnya lafaz ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari juga disebutkan dalam riwayat Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, "Kana Al-Fadl bin Abbas" adalah Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas ابن عبد المطلب الهاشمي beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara dari Abdullah bin Abbas dan Al-Fadl bin Abbas ini anak Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang paling sulung yang paling sulung. Oleh karena itu Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib kunyahnya Abdul Fadl dari anaknya Al-Fadl bin Abbas. Ibunya juga demikian Ummul Fadl. Jadi Al-Fadl bin Abbas ini anak tertuanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau juga senantiasa mengikuti peperangan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah al fadl bin Abbas bersama Rasulullah dalam peristiwa Hunain demikian pula dan al fadl bin Abbas termasuk yang kokoh tidak lari dari medan pertempuran dalam peristiwa Hunain dan diperselisihkan siapa kunyah beliau. Ada yang mengatakan beliau berkunyah Abu Abbas. Ada pula yang mengatakan Abu Abdullah. Sebagian menyebutkan kunyahnya adalah Abu Muhammad. Dan al Fadl bin Abbas Beliau masyhur sebagai periwayat hadis Al-Khathamiyah ini. Hadis yang kita bahas sekarang ini. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi saw alaihi wasallam menikahkan Al-Fadl Ibn Abbas dan disebutkan oleh Al-Baghawi bahwa wanita yang dinikahi oleh Al-Fadl itu bernama Safiyah bintu Mahmiyah Az-Zabidi. Dan Al-Fadl bin Abbas termasuk yang menghadiri peristiwa dimandikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang tahun meninggalnya beliau sebagian menyebutkan bahwa beliau meninggal dalam peristiwa wabah penyakit taun amwas yang menyebar sebagian juga menyebutkan bahwa beliau meninggal di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wallahu taala a'lam Kata Abdullah bin Abbas, "Kana Al-Fadhl bin Abbas radif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Al-Fadhl bin Abbas beliau radif Rasulillah. Yani dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu kendaraan. Rasulullah di depan kemudian Al-Fadhl bin Abbas di belakang beliau di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mau berbarengan dengan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu kendaraan. Bukannya karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau ingin sendirian. Justru banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis bahwa sebagian para sahabat pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Mandah rahimahullah beliau menulis satu risalah khusus satu tulisan khusus yang beliau menyebutkan di dalamnya tentang riwayat-riwayat dari para sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu kendaraan Bahkan disebutkan oleh Ibn Allan bahwa sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi 40 orang. Melebihi 40 orang menunjukkan tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Faja'at imra'atun min Khat'am, maka datanglah seorang wanita dari Khat'am. Khat'am satu kabilah dari kabilah-kabilah yang masyhur dari negeri Yaman. Dan ini termasuk di antara kabilah Qahtaniyah. Dan wanita ini berasal dari kabilah tersebut. Oleh karena itu di hadis ini dikenal dengan hadis al-khaz'amiyah. Karena berkenaan tentang seorang wanita yang berasal dari khaz'an dari kabilah khaz'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'at imra'atun min khaz'an Lalu datanglah seorang wanita yang berasal dari Khaz'am, faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka Al-Fadl pun melihat kepada wanita tersebut dan wanita itu melihat kepada Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu وجعل النبي صلى الله عليه wasallam yasrifu wajh al-fadl maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mem memalingkan wajahnya al-fadl ila syiqqil akhar dipalingkan ke arah yang lain agar al-fadl tidak lagi melihat kepada wanita tersebut dan dia pun tidak dilihat Faqalat lalu kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah." Maka di sini secara lahir bahwa wanita ini sendirian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya langsung kepada Rasulullah. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain رواية الإمام أحمد ابن خزيمة الطبراني داري ابن عباس داري الفضل ابن عباس بل يوم أتقن كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أفاض من المزدلفة المزدرفة aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari مزدلفة Jadi ini peristiwa haji. Peristiwa haji setelah dari Muzdalifah menuju ke Mina. Wa a'rabiyun yusayiruhu. Ada seorang Arabi yang mengikuti perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam. Waridfuhu dan boncengan lelaki Badui ini, lelaki Arabi ini ibnatun lahu hasna seorang anak wanita anak dari lelaki badu ini hasna yang wanita ini wanita cantik maka berkata al-fadl faja'altu anzuru ilaiha maka aku pun melihat ke wanita itu Fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi yasrifuni anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wajahku lalu memalingkan wajahku dari wanita itu. Dipalingkan ke arah yang lain. Falam yazal yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga selesai melontar Jamratul Aqabah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad disebutkan, "Fa'akhadha Al-Fadhl bin Abbas yaltafitu ilaiha." Maka al fadl bin Abbas menoleh kepada wanita tersebut. Wa kanat imra'atan hasna, dan dia seorang wanita yang cantik. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fadl fahawwala wajhahu min asy-syiqqil akhar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil al-fadl lalu memalingkan wajahnya dari arah yang lain. Palingkan agar dia tidak melihat wanita itu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Ibn Abbas أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر Khalfahu 'ala عجز راحلته bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Al-Fadl bin Abbas pada hari Idul Adha di belakang beliau di atas kendaraannya Wa kana al-fadlu rajulan wadhi'an. Dan al-fadl adalah seorang lelaki tampan. Al-fadl. Fawaqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nas yuftihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan manusia. Beliau mengajarkan kepada mereka tentang berbagai hukum, memberi fatwa kepada kaum muslimin wa aqbalat imra'atun min khaf'am wadhi'ah lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi fatwa kepada kaum muslimin datanglah seorang wanita dari khaf'am dan dia seorang wanita wadhi'ah yakni berparas cantik tastafti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang untuk meminta fatwa kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fatafiqa fadlu yanzur ilaiha wa a'jabahu husnuha. Maka al-fadl pun melihat kepadanya dan al-fadl takjub dengan kecantikannya. Faltafata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fadlu yanzur ilaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada al-fadl dalam keadaan al-fadl masih melihat wanita itu. Ini laki-laki bahaya. Al-Fadl melihat kepadanya. Fa'akhlafa biyadihi fa'akhadha bidhaqanil fadli. Maka dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dagu al-fadl, pegang dagunya. Dipalingkan. Fa'adala wajhahu 'anil nazar ilaiha, lalu memalingkan wajah al-fadl dari melihat ke wanita tersebut. Nah. Faqalat lalu kemudian wanita ini pun bertanya, "Ya Rasulullah, inna faridata inna faridata Allah fil haji ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabiran." Sesungguhnya kewajiban yang Allah tetapkan untuk menunaikan ibadah haji mendapati ayahku telah menjadi orang yang sudah tua renta. La yastati'u ayyastawi 'ala rahilah. Beliau tidak lagi mampu tegak di atas kendaraannya. Fahal yaqdi anhu an ahujja anhu? Maka apakah cukup apabila aku berhaji untuknya? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan wa ardafal fadl ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Al-Fadl bin Abbas wa kana rajulan hasan asy-sya'ri abyad wasiman dan Al-Fadl bin Abbas ini seorang lelaki yang indah rambutnya putih kulitnya dan tampan فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ذعنun يجرين، maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak maka lewatlah beberapa uh, ekor unta yang berlari fatafiqal fadlu yanzuru ilaihinna ada sebagian wanita yang lewat ketika itu maka Al-Fadl melihat kepada mereka فوضع Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhi Al-Fadl فحول الفضل وجهه إلى شق الآخر ينظر maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke wajah Al-Fadl dipalingkan gitu ketika Al-Fadl memalingkan wajahnya ke arah yang lain masih juga melihat Ya. Rupanya di sini ada, di sana juga ada. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu min asy akhar ala wajhil fadl, dipalingkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau ke arah yang lain. Yasrifu wajhahu min asy akhar yanzur hatta ata batan muhassir. Dalam keadaan al-fadl melihat ke sisi yang lain. Sampai kemudian mereka melewati Batan muhasir Batan muhasir ini daerah kalau seorang dari Muzdalifah menuju ke Mina maka mereka melewati Batan muhasir Dan Batan muhasir ini adalah daerah yang pernah Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung untuk membinasakan pasukan Abraha. Dan mereka diazab di daerah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW alaihi wasallam menganjurkan apabila melewati batan muhasir untuk bercepat-cepat. Jangan berjalan lambat di daerah tersebut. Demikian beberapa riwayat yang menjelaskan hadis ini. Lalu kemudian wanita ini mengatakan, "Inna Allah 'ala 'ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran." bahwa kewajiban yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada hamba-hambanya dalam menunaikan ibadah haji kewajiban itu mendapati ayahku telah menjadi seorang syekh yang tua renta la yathbutu 'ala rahilah dan dia tidak bisa tegak di atas kendaraannya Afa hujju anhu? Apakah boleh aku berhaji menggantikan ayahku tersebut? Qala na'am. Kata Nabi alaihi salatu iya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan fahujji anhu. Berhajikanlah, hajikanlah engkau menggantikan ayahmu. Wadzalika fi hajjatil wada'. Dan kejadian itu dalam peristiwa haji wada' haji wada' yakni pada akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah dan itu haji perpisahan haji terakhir dan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa faedah dan beberapa hukum yang penting untuk kita terangkan. Di antara faedah hadis ini dan itu sebab Al-Hafidh Hajar menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Haji adalah disyariatkannya menghajikan orang lain. Disyariatkan menghajikan orang lain. Salah satunya adalah hadis ini. Bahwa wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya yang ketika telah diwajibkan menunaikan ibadah haji ayahnya tidak mampu melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram secara fisik karena tua rendah tubuh yang telah melemah menyebabkan ia tidak mampu melakukan perjalanan safar ke Baitullahil Haram la yathbutu 'ala rahilah dia tidak bisa tegak di atas kendaraan. Apakah diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk menunaikan ibadah haji menggantikan ayahnya tersebut? Menggantikan ayahnya tersebut. Di dalam hadis ini ada sedikit problem sebab disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad yang telah kita bacakan tadi bahwa wanita ini datang bersama dengan ayahnya seorang Arabi Badu dia mendekati Nabi saw alaihi wasallam dalam keadaan orang Arabi ini membonceng anak perempuannya. Yang kemudian disebutkan bahwa anak perempuan ini cantik. Gimana kok dikatakan bahwa dia bertanya tentang ayahnya, apakah sah untuk dia hajikan ayahnya tersebut sementara wanita ini berangkat bersama dengan ayahnya? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ayahnya di situ adalah kakeknya. Yang dimaksud ayahnya di situ adalah kakeknya karena kakek juga sebenarnya disebut juga ayah gitu. Abun. Adrakat abi. Sebagaimana kakek boleh mengatakan kepada cucunya ibni. Anakku. Meskipun cucunya. Anak-anaknya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang cucunya Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma kata beliau inna bni hadza sayyid sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Inna bni. Padahal cucunya. Beliau mengatakan, Ibni. Anakku. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini dua kisah yang berbeda. Ini dua kisah yang berbeda. Antara uh, riwayat yang menyebutkan bahwa anak wanita tersebut bersama ayahnya seorang Arabi dengan hadis yang kita sebutkan ini wanita dari Khat'am ini dua kisah yang berbeda dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah taala bahwa ini dua kejadian yang berbeda satu kejadian wanita ini Khat'am tidak bersama ayahnya dia datang mempertanyakan tentang ayahnya apakah diperbolehkan baginya menghajikan ayahnya tersebut sedangkan wanita yang lain yang yang datang bersama ayahnya ini kisah yang berbeda sehingga yang nampak bahwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satu kali memalingkan wajah al fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa wanita ini mempertanyakan tentang status ayahnya yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan. Apakah diperbolehkan baginya menghajikan ayahnya tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Fahuji anhu, berhajilah kamu untuk ayahmu." menunjukkan dibolehkan dan disyariatkannya menggantikan haji seseorang. Namun para ulama menyebutkan beberapa syarat dibolehkannya seseorang menghajikan orang lain. Di antara syarat tersebut bahwa yang hendak menghajikan orang lain ini dia sendiri telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya. Dia sendiri telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama bahwa yang boleh menghajikan orang lain adalah orang yang telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Dan itu nanti akan disebutkan hadis yaitu hadis syubrumah. Nanti akan disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah taala. Ketika dia menunaikan ibadah haji lalu dia mengatakan lebihkan an syubrumah. Labbaika atas nama syubrumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada siapa itu syubrumah? Kata dia itu saudaraku atau kerabatku. Kata Nabi alaihissalatu Wasallam, hajajta an nafsik. Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri? Kata orang ini, belum. Tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an nafsik thumma hujjaan syubrumah. Hendaknya kamu berhaji untuk dirimu terlebih dahulu, lalu kamu berhaji untuk شوف Rumah. Nah. Maka berdasarkan hadis Rumah ini para ulama mengatakan tidak diperbolehkan seseorang menghajikan orang lain sebelum dia menghajikan dirinya sendiri. Syarat yang kedua bahwa orang yang dihajikan ini, orang yang dihajikan yang digantikan oleh orang lain untuk menghajikannya. Syaratnya bahwa orang yang dihajikan ini telah meninggal. Telah meninggal. Atau dia masih hidup namun dia mengalami kelemahan yang menyebabkan dia tidak mampu secara fisik untuk menunaikan ibadah haji. Kelemahan yang tidak lagi diharapkan punya kekuatan. Apakah kelemahan tersebut karena usia yang sudah lanjut yang telah menyebabkan dia melemah dan itu yang disebutkan dalam hadis ini adrakat abi syaikhan kabiran bahwa kewajiban haji mendapati ayahku dalam keadaan dia sudah tua la yathbutu ala rahilah dia tidak bisa tegak di atas kendaraan untuk melakukan perjalanan jadi dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan yang itu sifatnya seterusnya. Apakah disebabkan karena tua atau disebabkan karena penyakit yang penyakit ini tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Berarti seorang yang yang masih hidup dan mampu secara fisik tidak diperbolehkan dihajikan oleh orang lain. Misalnya ada seorang dia kaya raya. Ya. Dia mampu untuk menaikkan ibadah haji. Hartanya banyak. Lalu dianjurkan, Pak, ayo tunaikan ibadah haji. Waduh saya sibuk, masih banyak bisnis ini, itu, macam-macam. Gimana kamu hajikan saya saja? Saya masih sibuk ini. Kamu berangkat. Ya. Kamu haji atas nama saya. Apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Karena dia masih hidup. Dan dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan. Maka tidak sah menghajikan orang yang seperti ini keadaannya. atau seorang yang masih hidup dia sakit tapi sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dia sakit tapi diharapkan kesembuhan. Maka orang seperti ini pun tidak diperbolehkan digantikan hajinya. Ditunggu kesembuhannya lalu kemudian dia berangkat. Atau misalnya ada penghalang yang lain. Dia hidup, dia tidak sakit, namun ada hal-hal yang menyebabkan dia terhalangi untuk bisa menunaikan ibadah haji. Misalnya dia terkena kasus, akhirnya menjadi tawanan dalam negeri, tidak boleh keluar negeri. Karena permasalahan politik. Ya, sehingga dia tertahan, tidak bisa menaikkan ibadah haji. Maka orang seperti ini juga tidak boleh digantikan oleh orang lain untuk menunaikan ibadah haji atas nama orang tersebut. Tidak boleh. Jadi ini saja yang harus diingat bahwa yang boleh digantikan hajinya ada dua keadaan. Yang pertama orang itu sudah meninggal. Yang kedua, dia hidup tapi tidak punya kemampuan. Yang ketidakmampuan ini sifatnya selamanya untuk menaikkan ibadah haji. Disebabkan karena tua, usia yang sudah sangat tua atau disebabkan karena penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Yang menyebabkan dia lemah. Meskipun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah pada masa-masa kita sekarang ini sebenarnya banyak kemudahan. Orang yang mungkin dahulu yang disebutkan dalam hadis ini seorang yang tua tidak mampu tegak untuk berkendaraan menuju ke Baitullahil Haram sekarang mungkin orang seperti itu sekarang bisa haji dengan badannya, dengan tubuhnya, dengan fisik yang lemah. Berapa banyak orang tua sekarang? Mereka bisa menunaikan ibadah haji. Secara fisik. Ya. Lemah, tapi dari sisi kendaraan ternyata dia mampu. Dari rumahnya dia sudah pakai roda dibawa ke bandara. Ya. Sampai di bandara, ganti roda, roda pesawat. Untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Di atas pesawat, dia duduk enak. Apalagi kalau kelas bisnis. Nyaman. Duduk. Ya. Tidak tegak di atas unta. Atau yang semisalnya. Dia tinggal duduk, istirahat, tidur, tiba-tiba sudah nyampe. Nyampe jedah. Turun dari pesawat, sudah di kursi roda dia. Dari kursi roda masuk naik bis. Kursi juga. Sampai di depan hotel, ada kursi roda lagi. Masuk hotel, istirahat. Ingin menunaikan umrah, tawaf, ada kursi roda. Bahkan ada jalur khusus untuk orang yang menggunakan kursi roda. Didorong sa'i pakai kursi roda. Bisa gitu. Ya. Jadi sekarang ini banyak kemudahan. Orang yang dulu mungkin mereka tidak mampu sekarang secara fisik bisa. Orang-orang tertentu yang meskipun dia lemah karena usia yang sudah tua tapi masih bisa menunaikan ibadah haji dan itu banyak banyak kita menyaksikan sehingga orang seperti ini kalau memang dia mampu, maka dia wajib menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri, tidak digantikan oleh orang lain. Ya, kecuali kalau memang betul-betul tidak mampu sudah. Ya. Di samping usia yang sudah tua, kemudian penyakitnya macam-macam dan sangat-sangat uh, membuat dia lemah ketika berangkat dan dikhawatirkan kebinasaan, kematian maka gugur kewajiban haji secara fisik dan dihajikan oleh orang lain. Dan ini yang ditetapkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni لا يجوز أن يستنيب في الحج wajibi من يقدر على الحج بنفسه bi tidak diperbolehkan seseorang meminta digantikan dalam menunaikan ibadah haji yang wajib ketika orang itu mampu untuk menunaikan ibadah haji sendiri berdasarkan kesepakatan para ulama Ibnul Mundhir rahimahullah beliau mengatakan ajma'a ahlul ilm ala anna man alaihi hajjatul islam wa huwa qadirun ala an yahujja la yujzi'u anhu ay yahujja ghairuhu anhu sepakat para ulama bahwa siapa yang punya kewajiban untuk menunaikan haji Islamnya dan dia mampu untuk menunaikannya sendiri, maka tidak sah hukumnya orang lain menggantikan posisinya untuk menunaikan ibadah haji. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim kata beliau wal jumhur ala anna niyabata fil haji jaizatun 'anil mayyit wal 'ajizil may'us min bur'ih Mayoritas para ulama berpendapat bahwa menggantikan dalam hal menunaikan ibadah haji menggantikan dalam hal menunaikan ibadah haji hukumnya boleh apabila dia menggantikan orang yang telah meninggal dan orang yang lemah yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya ya yakni tidak lagi diharapkan ada satu masa di mana dia punya kekuatan untuk menunaikannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan wattafaqa man ajaza an-niyabata fil hajj ala annaha la tujzi fil fardh illa an mautin aw 'adab. Sepakat orang-orang yang membolehkan menggantikan orang lain untuk haji bahwa tidak sah menggantikan haji orang lain yaitu haji yang wajib kecuali apabila yang digantikan itu telah meninggal atau yang digantikan itu telah lumpuh adab fala yadkhulul marid li'annahu yurja bur'uh maka orang yang sakit Ya, orang sakit yang diharapkan sembuh tidak termasuk dalam hal ini karena masih diharapkan kesembuhannya. Walal majnun li'annahu turja ifaqatuh. Tidak pula menggantikan hajinya orang yang gila. Karena orang yang gila masih diharapkan kesadarannya. Siapa tahu suatu waktu dia sembuh dari gilanya. Walal mahbus. Tidak pula orang yang ditahan. Orang di penjara misalnya atau orang dimasukkan di Nusa Kambangan atau orang yang ditahan tahanan politik tahanan dalam negeri tidak diperbolehkan keluar negeri ini tidak boleh dihajikan li'annahu yurja khalasuh karena masih diharapkan dia keluar dari tahanan tersebut walal faqir dan tidak boleh pula menggantikan haji orang miskin li'annahu yumkinu istighna'u karena masih diharapkan suatu waktu dia kaya suatu waktu dia diharapkan kaya ini penjelasan dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala jadi intinya dua itu saja yang dibolehkan digantikan dalam hal menunaikan ibadah haji seorang yang telah meninggal. Yang kedua, seorang yang sudah tidak punya kemampuan sama sekali. Tidak punya kemampuan ini sifatnya uh, sifatnya terus-menerus, paten. Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. <coughs> Atau usia yang sudah menua Al-Lajnah lajna Daimah dengan pimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mereka mengeluarkan fatwa tentang hal ini mereka mengatakan yajuzu lil muslim alladhi qad adda hajj al fariidati an nafsihi ay yahujja an ghairihi إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه mayyitan diperbolehkan bagi seorang muslim diperbolehkan bagi seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri untuk menghajikan orang lain apabila orang lain tersebut benar-benar sudah tidak punya apa kemampuan untuk haji sendiri karena usia yang sudah menua atau karena sakit yang tidak diharap sembuhnya atau karena dia telah meninggal atau karena dia telah meninggal lil ahadith as-sahihatil waridati fi dzalik berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam hal ini amma in kana man yuradul hajj anhu la yastati'ul hajj li amrin 'aridin yurja zawaluh kal marad alladhi yurja bur'uh adapun Apabila yang dimaksud menghajikan orang lain karena dia tidak mampu haji karena adanya kejadian tertentu yang diharapkan hilangnya pencegah tersebut seperti penyakit yang diharapkan sembuhnya atau karena ada uzur yang kaitannya dengan masalah politik wa ka'adami amni tariq atau karena tidak amannya perjalanan wa nahwi dzalik dan yang semisalnya fa innahu la yujzi'ul hajju anhu maka tidak sah berhaji untuknya Kemudian syarat yang ketiga dari syarat diperbolehkan yang menghajikan orang lain atau mengumrahkan orang lain bahwa orang yang dihajikan atau yang diumrahkan tersebut diyakini meninggal sebagai seorang muslim. Adapun jika seorang meninggal dalam keadaan kafir maka tidak bermanfaat ketika dihajikan atasnya atau diumrahkan atasnya. Kemudian di sini timbul permasalahan kaitannya dengan masalah menghajikan orang lain. Apa hukum mengambil upah dalam hal menggantikan orang lain dalam hal menunaikan ibadah haji? Karena ini banyak kejadian dan itu hal yang masyhur. Apalagi mereka yang tinggal di Arab Saudi ya. mereka kadang-kadang memanfaatkan ini, mencari-cari orang yang mau digantikan hajinya. Yang mau digantikan hajinya. Sampai kadang sebagian sudah menghubungi dari Indonesia. Kalau dia punya teman, ada nggak yang mau dihajikan? Oh iya ini ada. Orang tua si fulan yang sudah meninggal. Ya, biayanya berapa? Sudah terjadi pembicaraan masalah biaya. Oh ya, sudah sepakat 7.500 real. Misalnya. Uh, lumayan 7.500 real. Hah? Berapa juta itu? Lumayan lah. Mungkin sekitar kalau sekarang kurs sekarang 20-an juta. Nah, itu biasanya yang paling murah. Ada yang lebih dari itu, ada yang di bawah itu, yang penting terima duit, menghajikan orang lain. Sehingga tentu ketika dia menghajikan orang lain maka ya dia seluruh amalan-amalan yang kaitannya dengan ibadah haji tersebut ya untuk orang yang dihajikan itu. Nah, ini apa hukumnya? Mengambil upah untuk menghajikan orang lain. disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tafsir sebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ulaika lahum nasibun mimma kasabu mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka peroleh kata Ibn Abbas huwa rajul ya'khudhu malan yahujju bihi an ghairihi fayakunu lahu thawabun yaitu seseorang yang mengambil harta untuk menghajikan orang lain sehingga dia mendapatkan pahala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah kata beliau wa yajuzul hajju bimalin yu'khadhu ala wajhi niyabati ittifaqan dan diperbolehkan menunaikan ibadah haji dengan harta yang diambil untuk menggantikan posisi orang lain berdasarkan kesepakatan para ulama boleh ya mengambil harta yang digunakan yang diambil untuk menghajikan orang lain misalnya begini ada seorang menghubungi saya. Bisakah hajikan untuk orang tua saya? Biaya seluruh dari seluruhnya dari saya. Saya yang tanggung semuanya. Mulai dari tempat tinggal sampai kembali. Mulai dari balik papan sampai ke balik papan lagi. Saya semua yang biayai. Apakah yang diperbolehkan? Boleh. Diperbolehkan. Dan diharapkan dia mendapatkan pahala. Meskipun amalan-amalan haji tersebut untuk orang lain yang dihajikan itu, tapi dia mendapatkan pahala dalam hal-hal yang lain. Dia membiasakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia juga membantu orang lain, menghajikan orang lain. Dia juga mendapatkan pahala dari sisi sisi yang lain. Maka diperbolehkan ya, menerima harta orang tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Itu boleh. Sepakat para ulama. Amma ala wajhil ijarah fa fihi qawlani lil ulama. Adapun kalau menerima harta tersebut sebagai pengambilan upah pengambilan upah. Jadi bedakan ya permasalahan yang kita sebutkan tadi yang disepakati para ulama tentang bolehnya bahwa dia menunaikan ibadah haji untuk menggantikan posisi seseorang sehingga segala keperluan ditanggung oleh orang tersebut. Itu boleh. Nah, yang menjadi perselisihan para ulama mengambil upah untuk menghajikan orang lain. Yang biasanya ini ada pembicaraan sebelumnya. Ini ada fulan mau dihajikan. Berapa biayanya? Berapa biayanya? Sudah pembicaraan masalah biaya. Nah. Itu namanya akhdul ujrah. Mengambil upah. Ini apa hukumnya? Termasuk pula dalam hal ini eh, ketika seorang mengajar misalnya apa hukumnya? mau ngisi ceramah. Berapa? Tarifnya berapa? 5 juta. Ah. Sedikit. Ini ustaz sudah taraf selebriti. Naik tingkat ratingnya sudah naik. Minimal 25 juta sekali tampil. Tawar menawar. Itu namanya mengambil upah. Beda dengan seorang yang tidak ada persyaratan, lalu ada yang memberikan, itu tidak masalah. Itu bukan upah. Tapi menetapkan. Jadi seakan-akan ada akad. Ijarah. Ini apa hukumnya mengambil upah untuk menghajikan orang lain. Ada dua pendapat para ulama. Dan ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Abu Hanifah ثم إن كان قصده الحج أو نفع الميت كان له في ذلك أجر وثواب Kemudian apabila tujuan dia mengambil upah itu memang untuk haji atau untuk memberi manfaat kepada orang telah meninggal, maka diharapkan dia dapat pahala di situ. Tujuannya membantu orang lain. Wa in kana lahu maqsadun illa akhdhul ujrah fama lahu fil akhirati min khalaq. Namun apabila dia tidak punya tujuan melainkan semata-mata agar mendapatkan uang, harta, jadi tujuannya bukan haji. Tujuannya adalah harta, maka dia tidak punya bagian sama sekali di akhir. Jadi bedakan orang yang menerima harta untuk haji dengan orang yang menunaikan ibadah haji untuk harta. Bisa dibedakan ya? Seorang yang menerima harta untuk apa? Untuk haji. Nah, ini boleh. Dia mengambil harta untuk haji, menunaikan ibadah haji, dia membantu saudaranya. Dengan seorang yang berhaji. Untuk apa dihaji? Supaya dapat harta. Nah, ini yang tercelah. Ini berarti niatnya sudah rusak. Bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tujuan dia menunaikan ibadah haji adalah karena dunia. Padahal dalam perkara ibadah tidak boleh ada sama sekali ada unsur dunia yang diharapkan. Jadi ini dua hal yang penting untuk dibedakan apabila seorang menunaikan menghajikan orang lain untuk mendapatkan upah nah ini yang haram tidak diperbolehkan adapun seseorang mendapatkan harta diberi harta yang tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji maka ini hukumnya diperbolehkan kalau tidak ada syarat sepakat para ulama kalau ada syarat dapat upah nah ini yang menjadi perselisihan dalam madhab syafi'i mengatakan boleh. Namun dalam madhab yang lain, madhab Abu Hanifah mengatakan tidak diperbolehkan. Ini Allah Ta'ala alamu bisawab. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil perintah untuk menundukkan pandangan. Ketika Al-Fadhl bin Abbas melihat kepada wanita tersebut, wanita itu juga melihat kepada Al-Fadl bin Abbas yang tampan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas ke arah yang lain Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan sama sekali seorang lelaki melihat wanita yang tidak dihalalkan baginya untuk melihatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian lebih menyucikan mereka. Diterangkan oleh Al-Hafidh Mukathir ayat ini kata beliau, "Hadza amrun min Allah Ta'ala." لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم Ini perintah dari Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Fala yanzuru illa ila ma abaha lahum an-nazar ilaih. Jangan mereka melihat kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kepadanya. Wa ayyaghuddu absarahum 'anil maharim dan hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Fa in ittafaqa an waqa'a al-basaru ala muharramin min ghairi qasdin falyasrif basarahu anhu sari'an. Apabila bertepatan pandangan tersebut kepada sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, maka segera dia palingkan pandangannya pada saat itu juga. Jangan ketika melihat satu yang haram dipelototi dulu baru astagfirullah. Begitu melihat oh, tidak dihalalkan langsung palingkan. Subhanallah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah pada masa sekarang ini. Allahu musta'an. Na'udzubillahi minal fitan. Na'udzubillahi min fitnatin nisa'. Kita berlindung diri kepada Allah dari fitnah wanita dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu qala sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nadratil fa amarani an asrifa basari Kata Jarir, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang melihat secara spontan, gitu, tiba-tiba, tanpa sengaja. Maka beliau memerintahkan aku untuk segera memalingkan pandanganku. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atrik basarak tundukkan pandanganmu. Maksudnya melihat ke bawah. Begitu melihat satu, tundukkan, melihat ke bawah. Intinya dipalingkan. Ya, tidak melihat kepada sesuatu yang diharamkan tersebut. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi Al-Bazzar dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau la tutbi'in nadharan nadhara fa innal ula laka wa laysat laka al akhirah jangan engkau mengikuti pandanganmu dengan pandangan yang berikutnya adapun yang pertama pandangan pertama tanpa sengaja itu tidak ada dosa bagimu namun pandangan yang berikutnya maka itu bukan lagi hak kamu dan tidak diperbolehkan bagimu untuk melihatnya Al-Qurtubi rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna jadi ini ayat yang ke-31 dalam surah An-Nur sebagaimana Allah memerintahkan kepada kaum lelaki untuk menundukkan pandangan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan pada kaum mukminat para wanita untuk juga menundukkan pandangannya kata Al-Qurtubi fa amara Allah Subhanahu wa taala al-mu'minin wal mu'minat bighaddil absari amma la yahillu fala yahillu lirrajul an yanzura ila almar'ah wala almar'atu ila arrajul maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari hal-hal yang tidak dihalalkan maka tidak halal seorang lelaki memandang wanita demikian pula wanita tidak dihalalkan memandang seorang lelaki Al-Hafidh Kathir ketika menerangkan ayat ini kata beliau ay amma harramallahu alaihinna minan nazar ila ghairi azwajihin katakan pada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang Allah haramkan kepada mereka dari melihat kepada selain suami-suami mereka walihada dhahaba kathirun minal ulama ila annahu la yajuzu lil mar'ah an tanzura ila al-ajanib bi syahwah wala bi ghairi syahwatin aslan. Oleh karena itu banyak dari para ulama berpendapat tidak boleh seorang wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Tidak boleh sama sekali. Banyak para ulama berpendapat demikian. Wa akharun minal ulama. Namun ada sebagian pendapat para ulama ila jawazi nazarihinna ilal ajani bighairi syahwat tentang bolehnya melihat wanita melihat kepada lelaki yang bukan mahram tanpa syahwat itu boleh dan mereka menyebutkan dalil yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan kepada Aisyah untuk melihat permainan orang-orang Habasyah ketika mereka bermain di masjid dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah melihat kepada permainan mereka di balik Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah menutupi Aisyah dalam keadaan Aisyah melihatnya sampai Aisyah merasa puas maka beliau sendiri pun uh, kembali maka ini dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa seorang wanita diperbolehkan melihat lelaki namun syaratnya tanpa syahwat kalau dengan syahwat Sepakat para ulama hal yang hal tersebut diharamkan. Kalau melihat tanpa syahwat ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat sebagian mengatakan tidak dibolehkan sama sekali dengan syahwat atau tanpa syahwat. Sebagian para ulama mengatakan boleh kalau tanpa syahwat. Ya. Apa maksudnya tanpa syahwat? Misalnya dia melihat karena sesuatu Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kepada Habasyah bukan karena orang-orang Habasyahnya tapi karena permainannya. Karena permainannya. Melihat permainan mereka ketika bermain tombak. Ya. Seseorang melihat misalnya seorang wanita melihat pada seorang lelaki yang dilihat karena ada sesuatu permainan. Misalnya. Jadi bukan untuk menuju kepada lelaki tersebut. Adapun ketika seorang wanita melihat lelaki, lalu setelah itu ada komentar, wih tampan juga itu orang. Tampan juga ikhwan itu. Oh, ustadz itu ganteng. Ini dengan apa ya? Hah? Tanpa syahwat? Tidak mungkin ya? ya. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Ketika para da'i-da'i, da'i-da'i raja, mereka menampilkan tampang-tampang mereka di hadapan televisi. Dilihat oleh para wanita. Dan dianjurkan untuk menonton. Nah, para ustaz tersebut. Maka muncullah macam-macam komentar. Masya Allah ustaz saat itu muda-muda ya. Ini berarti apa? Melihat dengan syahwat. Pasti sudah. Melihat dengan syahwat. Kata para ulama, al-khuruj min khilafil ulama mustahab keluar dari perselisihan para ulama mustahab. Ya, kalaupun kita mengatakan berdasarkan pendapat sebagian bolehnya ya tampil di televisi karena hajah. Bolehnya tampil di televisi karena kebutuhan. Ya kalau yang tampil seperti uh, para masyayikh yang memang sudah sudah tua-tua ya, seorang melihat karena ilmunya itu lebih ringan tapi kalau yang tampil orang-orang masih muda, sebagian memang masih mau mencari, yang satu belum punya, pengen cari, yang satu punya satu, pengen cari yang kedua, yang satu lagi punya dua, pengen cari yang ketiga. Menimbulkan fitnah, komentar, berbagai macam komentar. Maka hal yang seperti ini tidak sepantasnya. Apa sih manfaat dari kajian itu? Yang terpenting kan suaranya. Ilmu itu sampai kepadanya ilmu itu sampai kepadanya. Itu yang terpenting, bukan melihat orangnya. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, tampilnya para dai di televisi menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Dalam keadaan alhamdulillah masih banyak wasilah yang bisa kita tempuh dengan cara mengisi kajian-kajian tanpa harus ada kamera, tanpa harus melalui televisi. Walhamdulillah ilmu menyebar ilmu menyebar jazallahu khairan al-masyayikh para ulama Syekh Rabi' Syekh Ahmad bin Hadi dan yang lainnya ya. mereka senantiasa terus menasihati uh, para ikhwan untuk tidak bermudah-mudahan dalam hal dalam hal tampil ya, di layar televisi syuting dengan video pada saat pertemuan kemarin di bulan Syawal itu ada pertemuan Syekh Rabi hadir, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid, beberapa masyayikh juga hadir, Syekh Abdullah bukhari Lalu ada yang meminta ada yang meminta gimana kalau di apa ya istilahnya kalau videokan, didokumentasikan. Ya. Dengan video ya. mau ditampilkan sehingga orang bukan hanya mendengarkan suaranya, tapi juga melihat orang-orangnya. Seperti apa itu Syekh Robi dan seterusnya. Mereka menasihatkan tidak melakukan itu. Tidak perlu. Ilmu para ulama salaf sampai kepada kita alhamdulillah kita tidak mengenal wajah-wajah mereka. Hanya orang-orang bodoh itu yang berusaha untuk uh, membuat wajah-wajah para ulama. Orang-orang Syiah, Rafidah membuat gambar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka buat gambarnya, entah dari mana mereka tahu itu. Seperti itu wajah Ali bin Abi Thalib. Tampan itu, terus ram apa jenggotnya itu dicukur rapi. Ya, sehingga kelihatan rapi gitu. Kalau enggak enggak dicukur dibiarkan kan kelihatan itu. Berbeda dengan seorang yang jenggotnya itu sama panjang semua. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti itu. Bahkan saya pernah melihat di sebagian warung itu ada eh, foto-foto, uh, gambar-gambar ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Dari mana? Digambarkan pakai sorban seperti sorban jamaah tabligh. Nah, dari mana kalian mengetahui seperti itu wajah Abu Bakar As-Siddiq? Radhiyallahu taala asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada yaumul qiyamah orang-orang yang membuat gambar itu. Ya. Kecuali kalau memang kondisinya uh, hajatun masdah, kebutuhan yang mendesak, maka para ulama bolehkan. Tapi kalau tidak demikian, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Para ulama salaf mereka menyebarkan ilmu sampai kepada kita alhamdulillah kita tidak mengenal bagaimana wajah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kita tidak mengetahui bagaimana wajahnya Abu Hurairah. Demikian pula para ulama yang lain. Alhamdulillah. Yang penting ilmu tersampaikan. Itu yang terpenting. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Yang kita bahas dan masih banyak faedah dari hadis ini. Namun waktu insyaallah taala pada kesempatan yang lain. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.